Pada kesempatan ini, khatib mengingatkan kaum muslimin sekalian tentang kewajiban hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mana saudara-saudara kita para mujahidun dahulu di daulah Islam Irak mereka telah merintis daulah Islam Irak kemudian menjadi daulah Islam Irak dan Syam kemudian sekarang menjadi khilafah alamin haji nubuwah ketika sudah ada Darul Islam, maka kewajiban atas seluruh kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak mampu untuk din di Darul Kufri, dan tidak aman terhadap fitnah, baik terhadap din dan diri mereka, dan mereka tahu jalan dan memiliki kemampuan untuk hijrah, maka wajib atas mereka untuk hijrah dari Darul Kufri ke Darul Islam yang sekarang ada di uh, Asyam, Irak dan di belahan dunia yang lainnya, termasuk di Nigeria, di Libya, di Yaman uh, dan di Khurasan. Maka kewajiban atas kaum muslimin tidak terkecuali dalam hal ini adalah wajib hijrah bagi orang yang tidak mampu untuk izharuddin di Darul Kufri tidak aman terhadap fitnah, baik terhadap din maupun terhadap jiwa mereka, dan memiliki kemampuan serta mengetahui jalan, wajib atas mereka untuk hijrah dari diarul kufri ke darul Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, هَاجَرُوا فِي fi اللَّهِ Thumma ليرزقنهم رزقا حسنا والذين Walladzina في سبيل الله ثم qutilu ليرزقنهم رزقا حسنا Dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh, maka Allah akan memberikan kepada mereka rizqan hasana. Akan memberikan karunia, memberikan rizki yang baik, itu apa? Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang hijrah tapi disyaratkan fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana ibadah yang lain, hijrah adalah ibadah yang diperlukan untuk e, diperlukan di dalamnya kelurusan niat. Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu إلى wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin فهجرته fahijratuhu ila ma hajara ilaihi Sesungguhnya amalan itu tergantung niat dan bagi seorang itu apa yang dia niatkan barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya maka hijrah dia itu kepada Allah dan Rasulnya di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menetapkan janji bagi orang yang semacam itu baik ketika dia sudah sampai ke Darul Hijrah maupun dia terbunuh atau meninggal dunia di tengah perjalanan. Dan barang siapa hijrahnya di dunia untuk meraih dunia, untuk mencari kemapanan ekonomi, untuk mencari uh, dunia, harta, benda ataupun kekuasaan atau untuk mendapatkan wanita yang dia nikahi fahijratuhu ila ma hajara ilaihi maka hijrahnya itu kepada apa yang dia tuju. Jadi amal ibadah termasuk di dalamnya hijrah jalan Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan kelurusan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah dan barang siapa hijrah fi sabilillah di jalan Allah maka dia pasti akan menemukan banyak tempat tempat-tempat yang banyak dan kelapangan karunia, kelapangan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yakhruj min baitihi, keluar dari rumahnya muhajiran dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul mautu, kemudian kematian menjemputnya di tengah perjalanan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu karena perjalanan hijrah ini tidak semuanya mulus, banyak rintangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Bisa saja orang ketika berjalan menuju darul hijrah di tengah perjalanan ada gangguan sehingga dia terbunuh atau e, ajalnya telah datang. Kalau seandainya dia ketika hijrah itu tidak diniatkan fisabilillah, tidak diniatkan ilallah wa rasulihi, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak sampai ke darul hijrah, apa yang dia inginkan tidak tercapai, dan juga pahala tidak dia dapatkan karena hijrahnya bukan ilallah wa rasulihi. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika hijrah itu dalam rangka fi sabilillah ilallah wa rasulihi sehingga seandainya di tengah perjalanan terjadi apa-apa sehingga umpamanya orang terbunuh atau meninggal dunia atau dipulangkan maka pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muhajir fi sabilillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu bagi orang yang memang muhajiran ilallahi wa rasulihi. Orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Karena dalam hadis juga tadi Rasul mengatakan, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ Jadi harus ada pelurusan niat. Tidak boleh orang karena kesulitan ekonomi, umpamanya di sini, dia hijrahnya bukan karena Allah, tapi untuk mencari kemapanan ekonomi. dia ketika seperti itu, maka dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya di tengah perjalanan dia mendapatkan rintangan ataupun umpama di Darul Hijrah tersebut dia di, awal-awal belum mendapatkan apa yang dia inginkan, maka akan terjadi keluh kesah sehingga bisa jadi dia menyalahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang hijrah kepada Allah dan Rasulnya dalam rangka fisabilillah dalam rangka firar, lari untuk menyelamatkan din dan jiwanya, maka apapun yang dia dapatkan di Darul Hijrah, dia akan terima karena itu konsekuensi daripada dia melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah adalah termasuk eh, adalah hal yang diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang yang memiliki kemampuan untuk hijrah. Dia tidak bisa izharuddin di Darul Kufri ini. Dia tidak aman terhadap din dan jiwanya di Darul Kufri ini bila menampakkan keyakinan. Bila menampakkan keyakinan. Dan dia mengetahui jalan dan memiliki kemampuan. Terus dia tidak hijrah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam di dalam firmannya. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi angkusihim. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Semuanya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan zalim kepada diri mereka sendiri, zalim dengan sebab apa? Bisa babi tarkil hijrah al-wajibah dengan sebab meninggalkan hijrah yang wajib pada saat itu dari Mekah ke Madinah. Zalimi angkusihim qalu fi makuntum. para malaikat bertanya kepada mereka tatkala mereka itu dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk ikut dalam barisan mereka memerangi Rasulullah SAW alaihi wasallam di barisan mana kalian tatkala mereka mengetahui bahwa mereka itu berada di barisan orang-orang kafir Quraisy mereka tidak bisa mengelak dari keberadaan mereka tersebut dalam arti tidak e, bisa berbohong bahwa mereka tidak berada di barisan orang kafir Quraisy tapi mereka mencari alasan-alasan yang lain dengan anggapan bisa diterima mereka mengatakan kunna mustad'afina fil ard kami adalah orang-orang yang tertindas di Mekah di bumi Mekah maka malaikat mengatakan alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas di mana kalian bisa hijrah di dalamnya? Maka apa? Nasib mereka faula ikama wahum jahannam wasaat masiro. Tempat mereka itu tempat kembalinya jahannam dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dari ayat ini para ulama e, bersepakat berijma bahwa orang yang meninggalkan hijrah dari e, orang yang meninggal mampu untuk hijrah, dia tidak bisa izharuddin dan tidak aman terhadap e, e, dinnya, tidak aman fitnah terhadap din dan dirinya ketika menampakkan dinnya, maka dia wajib hijrah. Dan ketika tidak melakukannya, maka jatuh dalam kabiratun minal kabair jatuh dalam dosa besar. Itu berdasarkan ijma para ulama. Jadi tarkul hijrah yang wajib, yang wajibah itu adalah dosa besar. Karena di antara definisi dosa, apa dosa besar adalah perbuatan yang diancam ketika di, uh, perbuatan yang diancam dengan neraka. Di sini Allah mengatakan faulaika ma'wahum jahannam wasaat masira. Mereka itu tempat kembalinya jahannam dan jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengecualikan dari kewajiban hijrah ini kecuali illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura kecuali yang lepas dari para ancaman ini ancaman e, dosa besar ini atau ancaman jahanam ini illal mustad'afin orang-orang yang tertindas dari kalangan minar rijal wan nisa wal wildan dari kalangan pria wanita anak-anak la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila yang la yastati'una hilatan yang tidak memiliki daya upaya seperti orang-orang apa kalau pria karangan yang tidak memiliki daya seperti orang-orang yang asra, orang-orang yang maksurun, orang-orang yang ditawan, yang dipenjara, mereka tidak tidak memiliki daya. Dan juga orang-orang yang apa? walayah taduna sabila yang tidak tahu jalan. Orang yang tidak memiliki daya juga orang yang tidak memiliki kalau zaman sekarang dengan jauhnya perjalanan membutuhkan biaya, maka orang yang belum memiliki biaya. Tapi orang semacam itu wajib mengupayakan kemampuan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya mengecualikan al-mustad'afin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu ketika orang mengatakan saya eh, apa tidak bisa hijrah, berarti dia adalah mengaku diri sebagai orang yang mustad'af. Tidak boleh orang yang tidak hijrah dia mengaku sebagai orang yang ya, Karena Allah Subhanahu wa taala men, menafikan dosa itu dari al-mustad'afin. Ketika orang memiliki kemampuan terus tidak hijrah berarti dia dosa. Oleh sebab itu wajib atas laki-laki, atas e, perempuan muslimah, wanita muslimah untuk hijrah. Saking wajibnya hijrah, saking wajibnya hijrah karena hijrah itu dalam rangka menyelamatkan din dan menyelamatkan jiwa. Bila saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan bagi wanita muslimah untuk menunaikan ibadah haji kecuali dengan adanya mahram yang menyertainya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa maha zu mahramin, wa la tusafirul mar'atu illa ma'azi mahramin. Tidak boleh laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali bersama disertai mahramnya dan tidak boleh seorang perempuan safar tanpa disertai mahramnya. Kemudian seorang pria bangkit mengatakan, "Ya Rasulullah, inna mar'ati kharajat hajatan wa inni uktutibtu fi ghazwati kaza wa kaza." Wahai Rasulullah, sungguh istri saya sudah pergi keluar untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan saya telah mendaftarkan diri dalam peperangan ini dan itu. Maka Rasul mengatakan, intalik fahujja ma'amra'atika. Pergilah kamu, berhajilah bersama istri kamu. Di sini Rasulullah SAW uh, eh, menyuruh orang tersebut untuk apa? Membatalkan pendaftaran jihad yang sunnahnya itu. Karena fardu kipayah saat itu. Dan memerintahkan eh, si laki-laki itu untuk menyertai istrinya. Itu ibadah haji yang merupakan rukun Islam tidak diwajibkan bagi perempuan kecuali bila ada mahramnya. Sedangkan hijrah saking wajibnya karena tujuannya untuk menyelamatkan din adalah kesepakatan para ulama bahwa wanita muslimah wajib hijrah walaupun tidak disertai dengan mahram. Itu adalah ijma para ulama. Ulama ijra, ijma bahwa wanita muslimah wajib safar tanpa mahram dalam dua keadaan. Pertama ketika kembali ke rumah suaminya ketika dia nusuz wajib kembali ke rumahnya walaupun safar tanpa mahram. Dan kedua, ketika hijrah ke Darul Islam maka wajib walaupun tanpa disertai mahram. Makanya kita mendapatkan para sahabiat mereka hijrah e, ada yang sendirian, mereka tanpa disertai dengan mahram. Kenapa? Karena al-mukus tinggal di Darul Kufri itu lebih berbahaya, lebih berbahaya bagi din dan bagi jiwanya daripada safar tanpa mahram mencari apa? Mencari keselamatan di Darul Islam. Dan syariat hijrah ini adalah tidak terputus selagi masih ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, selagi masih ada qital maka syariat hijrah ini tidak terputus. Rasulullah mengatakan la tanqati'ul hijratu ma qutilal adu. Tidak terputus hijrah selagi musuh diperangi musuh tidak berakhir kecuali dengan kematian Dajjal. Ketika itu bumi adalah darul Islam seluruhnya. Saat itu tidak ada hijrah. Kenapa? Karena seluruh bumi menjadi darul Islam. Dan ancaman Rasulullah SAW terhadap orang yang mampu untuk hijrah namun tidak hijrah. Rasul mengatakan, Ana bari'un min muslimin yuqimu baina zahranai al-musyrikin. La tara narahuma. Aku berlepas diri dari orang muslim yang tinggal di tengah kaum musyrikin. Tidak boleh perapian mereka saling melihat. Jadi maksudnya saking tidak bolehnya eh, hidup di Darul Kufri di tengah orang-orang kafir, Rasul mengatakan sampai tidak boleh perapian orang muslim saling apa melihat dengan perhatian orang kafir. Sedangkan realita sekarang kita di sini di Darul Kufri ini, lampu kita dengan lampu orang kafir apa? Saling melihat. Itu adalah termasuk dalam ancaman Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, orang yang telah memiliki kemampuan, telah memiliki kemampuan mereka agar segera apa? Hijrah di e, di jalan Allah men, apa menuju darul Islam untuk keselamatan din dan dunia mereka. Dan tidak boleh apa? Memperlambat diri atau mencari alasan-alasan yang tidak syar'i karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang disembunyikan oleh diri orang tersebut. Barakallahu li wa lakum. Alamin <clears throat> Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bila saja Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang tidak hijrah dari darul kufri ke darul Islam tanpa uzur syar'i dengan faulaika ma'wahum jahannam wasaat masiro dan Rasul tadi mengatakan ana bariun mingkuli muslimin yuqimu bainal musyrikin. Bila saja orang yang mengakui kewajiban hijrah dia tidak hijrah tanpa alasan syar'i, dia memikul dosa besar. Apa gerangan dengan orang apa yang merintangi orang lain untuk hijrah? Dengan menggembosi, dengan melebeli, daulah Islam ini sebagai daulah yang merusak khawarij yang harus apa? dijauhi. Mereka lebih apa? lebih memikul dosa dari orang yang tidak hijrah. Orang-orang yang tidak mendukung daulah Islamiyah pada zaman sekarang ini di mana sangat nyata permusuhan orang-orang salibis terhadap daulah Islamiyah ini orang yang tidak mendukung daulah Islam pada zaman sekarang ini, maksudnya daulah Islam yang ada, yang telah terbentuk pada zaman sekarang ini, mereka tidak lepas dari tiga keadaan. Pertama, mereka orang yang jahil terhadap waqi, orang muslim yang jahil terhadap waqi yang tidak tahu realita apa yang terjadi di belahan sana. Dia tidak mengikuti perkembangan, dia hanya menyibukkan diri dengan dunia, jahil terhadap waki, orang semacam ini adalah orang yang jahil terhadap waki, dia dosa karena tidak apa? Tidak berupaya untuk mengetahui tentang realita. Karena kewajiban atas orang muslim ketika tahu hidupnya di Darul Kufri untuk mencari tahu di mana dar yang apa? Yang di situ ditegakkan hukum Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika para sahabat, eh, sahabat ditindas di Mekah, Rasul mengatakan, ketika di, masih ada, e, eh, ketika belum ada Darul Islam, tapi ada Habasyah. Rasul mengatakan hijrahlah ke sana, ke Habasyah. Di situ ada raja yang tidak seorang pun dizolimi di sisinya. Di situ Rasulullah mengetahui wakil tentang apa yang ada di sana. Jadi orang yang tidak mendukung daulah Islam yang pada zaman sekarang, bisa jadi dia jahit terhadap wakil orang Muslim. Tapi jahit terhadap wakil e, kedua, bisa jadi dia orang apa? Yang orang yang tahu waki tapi tidak mendukungnya adalah orang yang rusak manhaj dan hatinya. Kalau rusak manhajnya seperti orang-orang murjiah, orang-orang yang lainnya, orang-orang ahlu bidah, mereka merusak manhajnya atau orang yang mengklaim manhajnya sahih tapi rusak hatinya karena hasud, dengki, tidak suka atau yang ketiga adalah orang kafir yang tidak suka dengan berdirinya daulah bagi kaum kaum muslimin. Nah, sebab itu orang yang tidak mendukung daulah Islamiyah pada zaman sekarang ini, kalau dia mengklaim tahu wakil, mengklaim tahu wakil terus dia tidak mendukungnya, berarti dia tidak lepas dari dua keadaan, orang yang manhajnya rusak atau orang kafir. Tapi kalau secara umum, orang yang tidak mendukung daulah islami itu adalah antara tiga orang yang jahil terhadap wakil, orang muslim yang jahil terhadap wakil, atau orang yang rusak manhajnya, rusak hatinya, atau orang kafir yang tidak suka dengan tegasnya daulah bagi kaum muslimin. Inna Allah wa malaikatahu yasalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في دولة الإسلام اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناوأها وعلى من عاداها يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم اجمع اللهم اجمع المسلمين تحت راية دولة الإسلام يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين اللهم عليك بأمريكا وروسيا وتركيا وإيران وحلفائها ومن عاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم افتح بغداد والأمصار والجزيرة للموحدين اللهم افتح بغداد والأمصار والجزيرة للموحدين اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين اللهم رد كيد الكافرين على نحورهم يا رب العالمين اللهم رد كيدهم على نحورهم يا رب العالمين اللهم أهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة